Pelajaran kita insyaallah kali ini Melanjutkan uh, eh, Tautubik Atau penerapan Apa yang telah kita Sama-sama pelajari Pada pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Fadlu silakan dibuka halaman 31 atau pelajaran ke-20 dan seterusnya. Ya. Jadi pada pelajaran awal pelajaran pertama sampai pada pelajaran ke-20 eh, 8 kita memfokuskan eh, pada bagaimana melafatkan huruf dari makhraj yang benar dalam keadaan di fathah dan juga kita berusaha menerapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf ya. cara memfathah huruf bagaimana dengan membuka mulut. Mulut kita buka sebagaimana ya, makna dari fathah ya, membuka. Di mulut kita buka sedangkan lidah pada posisi aslinya. Kemudian kalau kita memfathah huruf kita berusaha untuk tidak mengakhiri atau menutup suara kita dengan dengan suara hamzah sukun. Misalnya huruf sin di fathah bunyinya sa. Ya. Diusahakan suara berhenti eh, yakni di udara. Jadi tidak kemudian ada suara hamzah yang menutup suara huruf yang di fathah. Misalkan sa, ba, ta. Diusahakan tidak ada suara tersebut. Namun suara lepas saja. Sa, ba. Nah. Maka ini insya Allah dengan melatih seperti itu, ya, ya akan bermanfaat ketika kita ya nanti mewakafkan bacaan, misalkan kita wakafkan bacaan kita pada huruf alif. Maka huruf alif harus betul-betul terwujud sebagai alif ya. Misalkan uh, kita membaca surat apa? An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا kita wakafkan kalimat atau ayat yang kedua pada kata aswaja. Maka yang muncul di akhir bacaan kita adalah huruf alif. Sehingga diusahakan betul-betul alif yang kita baca dan tidak ada huruf yang lain. Afwaja, ya, bukan afwaja. Ja nah, ada suara yang eh, terputus itu adalah ibarah dari hamzah. Baik. Jadi dari awal kita berusaha memfathah huruf dengan benar, membuka mulut, membiarkan lidah pada posisinya dan tidak menutup suara dengan hamzah sukun. Baik. Kita beralih pada pelajaran ke-21. Ya, pada pelajaran 21 coba kita baca bersama dulu. Ya. Huruf sod ya. So. Ya termasuk huruf apa isti'la itbaq jadi suaranya tebal so so a sola so khoba so mata so hada hamasa Zakaya Jasoso Sawana Hasara Sosa Ya, bedanya antara sod dan sin hanya dari sisi tebal dan tipis. So tebal, sin Syasa ya, Ini beda Makhraj antara Shin Dan Sod ya. ya berbeda tempatnya Shin dari tengah lidah Sod dari ujung lidah Syasa Dhasa Thabara Salaha صدم صهوى نصح wasaya huruf wawu dan ya tidak mengandung gunnah wa ya ya wasaya hasada Basala. Iya. Yang berikutnya pelajaran 22. Ini huruf bod ya, huruf bod Nah, kita baca beberapa baris di antara sifat istimewa atau yang khusus dimiliki Allah adalah sifat apa? Istitalah. Istitalah yaitu apa namanya? bergeraknya lidah ke depan secara e, bergeraknya lidah ke depan sedikit karena e, dorongan udara yang berada di belakang lidah ya, setelah tepi lidah menempel pada geraham-geraham dan telah kita terangkan pula bahwa sifat istitola ini munculnya secara jelas adalah saat obat dalam keadaan sukun atau tasdid. Sifat yang lainnya jahar, rokhawah, utbaq. Ya. Taib. Kha, dha, ba. Sa, ya, Wa, dha'a. Ra, حمض ضهت ثوان ضجر سدد ضلل شذذ بياض نهض ضراء ضباب ضمام ضمان رضض Baik. Ya. Kita teruskan dahulu huruf yang berikutnya pelajaran 23 po. Ya. Huruf po terucap seperti ta dari sisi kesamaan makhrajnya. Coba ta. Nah, dari tempat itulah huruf po juga berasal. Namun ada perbedaan banyak dari sisi sifat. Ya, kalau ta nafasnya mengalir, ta atau po nafasnya tertahan. Po. Ya. Juga dari sisi tebalnya, ya, huruf po adalah huruf isti'la, bahkan dia termasuk huruf itbaq, sehingga uh, huruf po ya, sangat tebal, huruf ta sangat tipis. Nah. Baik. Huruf berikutnya huruf wo. Huruf wo makhrajnya seperti huruf zal. Az, coba. Az. Nah, seperti uh, huruf inilah huruf Allah diucapkan maksudnya sama dengan huruf dal huruf ini hanya bedanya pada tebal dan tipis the tipis Allah harus tebal Allah harus dibaca dengan tebal baik huruf berikutnya huruf ain A ah, coba. A. Ah. Nah. Huruf ain berbeda dengan hamzah. Letak ain dari wasatul halqi A ah, ya. Adapun hamzah dari pangkal tenggorokan A. Kemudian ain mungkin sebagian kita pernah mendengar terucap tidak dengan e, semestinya muncul huruf lain ya. Sebagian kita pernah mendengar ain tidak terucap seperti ain Arabiyah. Namun muncul huruf yang lain, huruf ajam. Bagaimana? Seperti misalkan nga gitu. Nga. Mungkin sebagian kita mengucapkan seperti itu atau sering atau pernah mendengarnya dari yang lain. Nga. Ya. Nah, seperti ini harus uh, kita cari bagaimana solusinya biar tidak Eh, tetap seperti itu melainkan bisa terucap se apa sesuai dengan apa yang apa semestinya ya, kalau terucap nga begitu nah itu sebabnya adalah keterlibatan apa lidah ya lidah terlibat dalam pengucapan ain ya. Tapi, nah sekarang kita sudah tahu huruf ain itu bukan huruf lidah melainkan dia adalah huruf tenggorokan dan tenggorokannya bukan bukan bagian yang dekat dengan mulut, ya, tapi bagian tengah. A. Ah. Ya. Makanya lidah tidak bergerak. Ya. Lembaran lidah kita biarkan dalam posisi semula. A. Ah. A. Ah. Ya, jangan dinaikkan. Kalau naik bisa jadi ya, menebal suaranya. Oh lebih parah lagi tadi kalau sampai menempel ke langit-langit munculnya huruf entah huruf apa namanya nga ya tidak ada dalam eh, huruf-huruf uh, Arabiyah baik bila kita merasa kesulitan mengucapkan beberapa huruf ya maka ya kita mungkin terapinya dengan mensukun ya, huruf tersebut ya. kalau langsung di fathah mungkin sulit a ya. maka solusinya mungkin dengan mensukun terlebih dahulu kita kasih huruf lain yang mengawali misalkan ba coba ba ba nah kalau sudah terucap ain sukun ubahlah menjadi uh, e, tasdid lalu diberi harokat ba ba nah seperti itu ya. kita baca beberapa baris عكس عذر وعظ عضز خشع عطايا بعث نعت Yang berikutnya huruf wain ya, huruf wain letak makhraj wain pada ujung tenggorokan. Di antara sifat wain adalah jahar. Sebagian nafas atau sebagian besar nafas ya, tertahan di dalam, tidak mengalir bersama e, pengucapan wain ya. Berbeda dengan kho. kalau kho ya huruf yang juga satu makhraj dengan lain, kha nafasnya mengalir kha ya nah, ya lawan dari kha kalau kha tadi e, bersifat hamas maka lain sifatnya apa jahar jadi terucap dengan tanpa mengalirkan nafas gha coba gha ya bukan gha ya kalau gha ini nafasnya mengalir. Maka yang benar sesuai dengan teori dan demikian yang kita ambil dari masyayikh dari guru-guru kita atau dari syekh ya wain demikian allah Allah kita baca dua baris dha gha syaghala غواثا غصان غذايا غتال خاطب جدع Pelajaran ke-27 huruf fa, huruf fa. Fa terucap dari bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi seri atas. F. Nah, nafasnya mengalir bersama suara fa, F ya. Kemudian sifat yang lainnya rokhawah, nah, ya, mengalir dan tipis istifal. Ya. Hafadha. Fa. F mengambil. Hafadha. Fashala. Faja'a. Khafata. insyaallah mudah huruf fa. Yang terakhir dari bagian pertama juz pertama adalah huruf qaf yang di fathah. Ya, bentuk fa ada sedikit kemiripan dengan qaf atau qaf ada kemiripan dengan fa <clears throat> namun ada bedanya sedikit baik yang jelas huruf fa dan qaf yang sangat jauh letak makhraj masing-masing ya kalau fa dari mana bibir qaf dari pangkal pangkal lisan ya dari pangkal lisan po ya po Coba kita baca dua baris jalaqo jalaqo maqata maqata kharaqa kharaqa qasafa qasafa qayadha qayadha qata'a sabaqa. sekarang coba mungkin untuk uh, sebagian peserta anda minta untuk membaca ya supaya kita bisa melihat ya sejauh mana ya, penerapan teori yang sudah kita peroleh ya dan insya Allah dengan uh, kita mendengar bacaan dari yang lain, kemudian kita memahami barangkali ada yang keliru dan bagaimana ya solusinya. Insya Allah hal itu akan semakin menambah ya penguasaan ya teori makhraj dan sifat. Baik. Mungkin anak tunjuk dulu ya. Anak tunjuk saja biar efisien waktunya. Nah. Arsyad dari Karangmakmur. Ya. Ah, Arsyad dari Karangmakmur. Ya. Nah, kan silakan panitia. Santri ya. ya. Baik, buka pelajaran 21. Baca ya dari awal coba. Ya, baca 21 antum baca. Baik, mulakan. Silakan mulai. perlu ditambah ya kadar sofirnya ya. So, l so. Ya, jadi mungkin jalan suaranya kurang sempit ya, celah dari uh, antara gigi atas dan bawah ya, coba dipersempit. l so. Ya. so. Nah. nah, bukan hanya nafas keluar namun ada suara khas. Ya. l so. Ya, baik, coba lagi. Atau baris bawahnya so So, ya ini ada tebalnya cuman sofirnya belum Hamal ya. hamaso ya, coba ya biasanya juga karena kurang menekan ya, kurang menekan sehingga sofirnya ya jadi tidak nampak so so else hamal hamaso ya. sofir ya, termasuk sifat kuat lanjutkan zakaya Satu lagi, za. Nah, oh, iya, ahsan. Barakallahu fiik. Ya, jadi mungkin untuk e, latihan ya, huruf shad ya, safirnya diperjelas ya. So, antum coba murojaah lagi apa makna safir ya. Dan bagaimana sekarang ya, supaya terwujud ya safir tadi. Berikutnya Eh, ah, Nasrullah dari Beranti Nasrullah dari Beranti uh, ya Baik. Masih pelajaran 21 ya Pak ya? Ya. ya. Sampai sini dulu. Apa bedanya sin, shin dan sod? Ya. Semuanya beda. Sin bukan shin, ya. Juga bukan sod. Ya. Walaupun masing-masing ada ya, persamaan dari beberapa sifat. Ya. Sekarang huruf sod. Coba itu baca lagi sod. Sol, coba. Sol. Coba. Speakernya. Sol. Ayo. Eh, ujung lidah kalau atau perhatikan ditaruh di mana ya, Rasulullah? Menempel mana? Menempel gigi bawah atau di bawah gigi, gigi bawah? Menempel pada permukaan gigi atau turun di bawahnya? Di bawahnya kan? Nah, diusahakan menempel pada gigi. Jadi tidak di bawah gigi tapi pada gigi. Ya. Jadi nanti yang muncul suaranya os, bukan os. Ya. Kalau os tadi sepertinya ujung lidah terlalu turun. Ya, nempelnya di permukaan gigi seri bawah. Ya, coba lagi. So. Ayo. Os. Ayo. Seperti shot juga ya huruf sin. Coba sa. Asa. Ayo. Kalau sin ya, lidah atau ujung lidah pada permukaan gigi seri bawah. Sa coba. Ayo. Sekarang tebalkan. Sa. Sa. So. Nah, jangan sampai turun. Kalau turun jadinya shin yang tebal. Ya. ya. Kalau shin bagaimana? Shin. Ya. Ayo shin di fathah sya. Ayo kalau shin maka ujung lidahnya di bawah gigi. Ya. Ujung lidah di bawah gigi. Walaupun ya tentunya bukan dari situ tempat asal suara, namun dari bagian tengah. Cuman posisi lidah ujung itu di bawah gigi. Itu shin. Ya, sya. Sya, ya. Baik. Sekarang jazakumullah khairan. Jadi sin dan sod itu sama makhrajnya. Hanya beda sifatnya. Adapun shin ya itu lain makhrajnya berbeda. Sehingga posisi lidah juga berbeda. Baik. Ahsan. Nah, coba sekarang dibaca pelajaran 21 ya, sama-sama ya. Baris ketiga. Ya. Hasara. Yang berikutnya apa? Sod dan sin. Ini lidah tidak berubah posisi. So. So. Ya. Pada posisi yang sama, namun yang sekarang kita tipiskan. Kalau tadi kan tebal. So. Ya. Nah, sekarang dari tempat yang sama, usapkanlah sin. Sa. Ya. Yang berikutnya, sya. Nah, kalau ini mahraj shin itu tengah-tengah lidah. Ya. Lidahnya kita naikkan, ujung lidahnya ya otomatis juga turun. Ya. Baik. Coba baca lagi sya. Nah, adapun ya tidak seperti shin. Ya, ini ada perpindahan ya ujung lidah. Kalau yang awalnya di bawah gigi sha akhirnya nah, karena naikkan sampai menempel permukaan gigi untuk sotnya pindah dulu sha so ya. kalau seperti ini nanti jadi keliru sha sho nah, yang juga sering kita dapatkan ya huruf sod yang dibaca seperti shin namun tebal sho nah ini salah sho ya ihdinas ya keliru ya. harusnya sod ya ya seperti sin ya baik baik berikutnya pelajaran 22 pelajaran 22 coba eh, dari Talang Padang masih ada atau tidak? Sudah kundur semua? Tidak ada ya. Nah. Masih ada semua dari Tanah Padang? Ya? Mas Sabar masih ada? Sabar Satu sabar pulang Apri Pulang Yang masih ya Pak Yang masih dari Tanah Padang <laughs> Ya. Ya. Ridwan, ah, Ridwan masih ya, Ridwan. Ya. Iya. Ridwan ya. Antum harus mengusapkan nama antum dengan fasih Ridwan ya, bot ya. Ridwan. Ya. Nah, sekarang latihan huruf bot ya. Pelajaran berapa sekarang? 22. Baik. Fadal. Oh. seperti itu ya huruf-huruf uh, yang dilafatkan insyaallah ya jayid berikutnya ya masih huruf dhad ya huruf dhad coba dari Kampung Baru Kampung Baru ada Abu Fatih masih ada Abu Fatih Ahroni masih iya Abu Fatih Abu Fatih Abu Fatih Dinas Oh lagi dinas Tidak apa-apa masuk dulu Ada ya. Ya Sambil jaga enggak apa pelajaran dua-dua ya. Ya. Fadal. Huruf za coba. Beri sokir Z. Za. z z az ya. dan sofirnya eh, bedakan dengan sin ya. jangan dicampur antara za dan sin za tidak tapi za az huruf za suara sofirnya khas Baik, lagi bo ya. Untuk huruf do coba mulut kita buka. Mulut kita buka. Wa do. Bo. Bo. bo, Nah, seperti itu. <laughs> Lanjut. Rokado. Kanado. Dohata. Ya. tawana. Ya. Cuman wallah alam buatnya sepertinya masih dominan dari depan. Bo masih yang nanti diusahakan dari samping. Jadi suara dominan dari samping. Wo, wo, wo. Jadi obot bukan dal yang tebal, do, ya, do, tapi dari samping. Ya, tepi lidah samping dengan geraham. Ya, walaupun bagian depan juga nempel, namun suaranya dominan dari samping. Ya. Coba, wo, iya. Nah, seperti itu lebih lebih jelas ya. Satu baris lagi ya, satu baris lagi. Tujaro Sajada Sajada Huruf jim coba ulangi Jim Ja Ja Ya Huruf jim kurang ke dalam sedikit Ja Ja Baik Mulut dibuka. Ja, ja. Iya. Lalu zal, za, gimana? <laughs> ya, huruf zal ya, termasuk huruf rokhawah. Jadi suaranya mengalir za, ya, bukan da da, tapi za za. Ya. Baik. Coba ahroni disukun zalnya. Az al <laughs> ya memang huruf dal sama dengan ta ya sama dengan ta ya. as namun kalau ta ya, nafasnya mengalir ya. kalau za al diusahakan ya ditahan jangan sampai bocor ya af ah, nafasnya mengalir zal al ya, nafasnya jangan sampai mengalir baik jazakallahu khairan ya, pelajaran berikutnya pelajaran 23 ya, huruf po ya, huruf po ya, Al-Ah dari Tanjung Bintang Tanjung Bintang Ah, Ferry, wujud. Ah, Ferry, wujud. Ferry, ah, Ferry. Dari Tanjung Bintang. Ada? Ferry. Tanjung Bintang. Kalau tidak ada, Salman. Salman Wonosobo Tanggamus. Baik, pelajaran 23. Fadal. Huruf ta, ya, huruf ta. Fadal. Akhirnya tidak dikasih huruf hamzah. To, lepas saja. To, bukan to tapi to gitu. Lagi ya. Nah, iya. Khotoya. Dan ditambah lagi tebalnya. To ini masih kurang tebal. To ya, seperti itu. Jadi sudah ada, sudah ada tafkim, sudah ada sifat tebal, Cuma mungkin perlu ditambah to, kha, kho, to ya. Lagi. Wasaqo. Ayo, seperti ini. Baja. Hasada. Sot juga sama, tebalkan. So, bukan so. Hasada. Baik. Huruf bo juga tebalkan. Bo. Bo. Ayo. Nafas pada tak. Ta. Ta. Ta. ta. Ya, coba agak dijauhkan sedikit. Ta. <laughs> Dekatkan lagi sedikit. Ta. Ta. <laughs> nah, pasnya keluar. asan, Kemudian? Ta. Nah. Ta. Ta. Ada lagi? Baik, ahsan. طمس طب طبج Nah, ض- ضيق nah. طلح خلق Baik, ahsan. Baik, secara umum Zaid tinggal menambah tafkhim pada huruf-huruf isti'la ya, seperti so ya kemudian do bo, ya kho ya. ditambah tebalnya nah barakallahu fiik pelajaran berikutnya 24 ya tapi mungkin tanpa kita panggil barangkali ada yang ingin membaca Kontol ya. dari bapak-bapak Kontol ya. yang ingin membaca monggo kontol. Fadal. Ya. Jadi <laughs> ikhwah? Ya. Fadal. Fadal huruf dha ya. Dha. Pelajaran 24. Aw ya. Dha. Dha. Ta, do, ma. Tipis. Ah, Toib, tipiskan kaf. Ka. Ya. Ah. Nah. Toib. Ya. Nah. Toib. Tipiskan. Sya. Ya. Ulangi. ta Nah. God Aaron. God Amma. Am go, God Wa. Kia go, God Kha. نعم. go, ضاد. go, ضاد go. طيب. صاد ضاد. أحسنت. ضاد ضاد. Ulangi, bedakan dho dan wo dho wo Kalau dho dari mana? Samping. dho Ya. wo dho Baik. Ulangi, sama-sama dari ujung lidah dan ujung gigi. Seri. dho tha. Ya. dho tha. Ya. Tha. Nah, lidah keluar. Sa. Do, sa. Sa, do. Goya. Nah. Jabol. Tabol. Sabol. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Berikutnya, pelajaran 25. Ya, sebelah sini. Tengah sini. Silakan. Pak tuh. Ya, fadhil. yang belakang. Ain, ya, ain. A, a. Baik. Ma'a Tadi ulangi khosya'a. Tipiskan ain. Khosya'a. Khosya'a. A, nah, tebal. A. Khosya'a. Dan lepaskan dari dari makhrajnya. Jadi huruf apapun yang sudah diberi harokat jangan dibiarkan berada pada makhrajnya. Suaranya lepas. A. Jadi bukan oh Kalau ini masih masih di sini ya a Lepaskan. A. Jadi kalau dipanjangkan suaranya sudah berubah menjadi alif. Ah, ya. Tapi kalau masih oh, ini berarti masih di sini. Oh, belum di fathah. Masih disukun, ya. Baik, ulangi. Baik, terus. Na'ata. Ya. Coba dipanjangkan suaranya. Na'ata. Coba. Na'ata. A. Coba. Nah, seperti A. Ayo. Nah, iya. Jadi berubah menjadi alif. Langsung dilepaskan ya. Baik, ahsan. Satu lagi baris ketiga hamaa. Hamaa eh, eh belum dibuka. A-nya dibuka. A, hama a dibuka. Hama a. Iya. Ja'ala. Ja'ala. Iya. Sana'a. A. Sana'a. Baik. Iya. Jadi bisa ya membedakan ain yang belum berharokat. Oh, nah ini masih belum diharokati dengan ya, ah ini lepas ya. nah itu yang diharapkan demikian ah baik hasan baik lanjutkan dengan yang lain Fadol ya. ini depan ada Al-Akh siapa? Abdurrahman Fadol ya, Pindah depan Mohon digeser ke sini anunya, speakernya, amiknya. Eh, kita masih pada huruf ain. Huruf ain baris keempat tuh, awada. Ya. Awada. Alana. Adama. Arosha. Adama. huruf ghain, huruf ghain. Ya. Fadhal. Antum ya. Antum aja ya. <laughs> ya wow. sifatnya jahar, syiddah, nah, isti'la, itbaq. Bo, kho, bo. Kho, kho, ba. Nah, ya, nah. ja, da, a. Ulangi. Ja, da, a. Ja, da, a. Sofir pada zai kurang za. wa za. wa. Masa Ulangi. Hamzah atau ini? A. A dari pangkal tenggorokan. Hamzah A. Gha sa Jadi huruf ghail ya bersifat apa? Isti'la. Oh, ini diusahakan ada tafkhim. Ya, tadi kita dengar ada tafkhim pada huruf ghail yang dibaca namun kurang atau mungkin perlu di apa? tingkatkan sisi tafkhimnya. Wow, ya, wow. Ya. Baik. Uh, huruf to tadi ya, huruf to diapakan? Diberi tekanan yang lebih jadi ketika kita menyimak misalkan menyimak eh, ikhwah atau santri sampai pada pelajaran 26 ada huruf yang apa? Ada huruf yang mungkin kurang sempurna ya. Tok tadi misalkan. Maka bisa kembali kepada pelajaran tentang tok secara khusus ya. dikembalikan lagi pada pelajaran 23 supaya lebih apa? lebih memberi perhatian untuk huruf tok tadi yang keliru ya. Sehingga dengan itu ya akan semakin apa rasikh ya penguasaan makhraj dan sifat ya pelajaran 27 huruf fa mudah ya baik sekarang pelajaran 28 pelajaran 28 ya, sebelah sini kayaknya belum ya tadi nah ya sebelah sini Hold Fadhal Abu Luqman. Ya, siapa? Antum? Ya. Abu Luqman. Ya. Dua puluh delapan. Ya. Tiga baris saja. Jalaqo. Ya. Jalaqo. Maqoha. masih ada hamzah di akhir. Ko, ya. ko. Lepaskan. Ko. tasydid ainnya ada suara yang masih berjalan beberapa saat. Da'a, da'a. Insyaallah nanti ada pelajaran sukun ya. Tayyib Hasan. Jadi ain tadi sifat tawasudnya masih belum nampak sekali. Ah, ya. masih mendekati apa? Huruf syiddah. Qaza'a. Ah, jadi ada suara yang mengalir. Ya, sesaat. Ahsan barakallahu Baik. Antum tutupnya. tipiskan. Wa fa fa Ya. Jadi suaranya jangan dinaikkan. Wa fa ra. Ya. Wa fa ra. Ya. Terus. Wa sa wa. Sa coba yang ringan. Sa. Sa. Baik. sa wa. Ha. Ha. ha, Jangan seperti itu. Ha. Ha. Masih tebal kayaknya. Ha. Ha. ha, Ya, sama kan? Ha. Nah, ini tebal ini. Tipiskan. Ha. Ha. Coba nanti atau perhatikan ada gerakan pangkal lidah tidak? Kalau pangkal lidah apa tetap dalam posisinya insya Allah tipis. Ha. Hai. Kalau tebal, Oh, Ini, ini terlaluan ya. Tapi antum ada sedikit tebal. Qahara. ha. Ahsan ya. Berikutnya. Ahsan. La Sadaqah. Ba. Tipis. Ba. Ba. Nah, ya. Qabaqah. Qaraqah. Sa, tipis. Lidah antum bergerak tidak? Dari sini aja kelihatan naik itu. Kelihatan. ya. Ya. Biarkan dia dalam posisi semula. Ah. Naik itu kelihatannya. ah. jadi lidah seperti ini aja, jangan sampai oh. Ah, kalau ini naik jadi tebal oh. Ya. Kalau Hamzah gimana? A. A. O. Nah, itu yang tebal. Ain yang benar tipis. A. Baik. Jadi perhatian kita pada apa? Pada lidah supaya huruf-huruf tipis memang jadi tipis ya jangan sampai lidah naik jangan sampai lidah itu ikut naik baik lagi. Qama'a. Di antum masya Allah huruf-huruf tebalnya pas ya. Cuma yang tipis terbawa. <laughs> yang tipis terbawa tebal ya. Assalamualaikum. Baik, jazakumullah khairan. Uh, pelajaran berikutnya, pelajaran 29 itu tertulis Judulnya apa? Mudzakarah. Jadi huruf eh, huruf-huruf hijaiyah tersantum pada lembaran ini. Ada tiga latihan, masing-masing memuat ya semua atau hampir semua huruf hijaiyah. Ya, ada 27 huruf untuk masing-masing latihan dari tiga latihan ini semuanya ada dalam ya di dalamnya. Baik. Insyaallah <clears throat> nanti bisa dijadikan sebagai bahan mudzakarah. Baik. Setelah itu Eh, bila telah terkuasai ya huruf demi huruf yang berharokat fathah, maka yang berikutnya adalah sekarang berlatih mengkasrohkan huruf ya. Setelah fathah diucapkan dengan benar, ya sifat-sifatnya juga sudah sesuai, maka berikutnya mengkasroh ya, mengkasroh huruf ya. Baik. <clears throat> Bagaimana mengkasroh huruf? Ya, mengkasroh huruf adalah dengan menurunkan rahang. Ya, coba bandingkan fathah dan kasroh pada mim dan nun. Coba ma. Ma. Ya, kalau kasroh mi. Ma. Lidah coba anda perhatikan lidah tetap ya. Ma. Kalau di kasroh mi. mi. Ya, ini gini. Mi. Ma. Mi. Tengahnya menegang ya tidak? Atau merasakan coba? buktikan bahwasanya bagian tengahnya itu apa? Naik sedikit. Mami. Ya, kalau tidak naik, ya, nanti akan tidak sempurna. Mami. Ya. Me. Me. Nah, ya, ini harusnya mi. Ya. Jadi kasar yang sempurna demikian teorinya atau praktek yang benar dengan menurunkan menurunkan rahang bawah dan menggerakkan tengah lidah ke atas. Coba kita latihan. Nani mana mini kalakili sawasiwi ya syahashihi syahashihi ba'abi'i Dari mana mini kemudian sampai pada huruf tadi zafazifi semuanya huruf istifal, ya, huruf yang tipis ya. Yang berikutnya huruf ro. Huruf ro juga huruf istifal namun dalam keadaan fathah tebal ya seperti yang telah kita pelajari. Ya, ro ya, bukan ra, ya, ro. Coba ro. Ro. naikkan suaranya. Ro. Ya. Sin tipis. Sa. Ya, jadi sinnya jangan ikut tebal. Rosa. Namun ketika roknya di kasroh, ya, maka kembali sebagai, eh, apa, sebagaimana dia adalah huruf istifal, maka harus tipis ri. Ri. Ya, seperti ya pengucapan RI yang biasa kita Lafatkan dalam keseharian kita, kita membaca RI dengan tipis kan? Ri. Bukan ROI ya demikian. ROI. Ya, jadi ro di kasrah jangan tebal roi, tapi ri biasa saja. Ya, seperti yang biasa kita lafadzkan. Ri, si, khoba, bi. Nah, huruf kho ketika kasrah, ya, karena dia adalah huruf isti'la, maka ada sisi tafkhim yang ya masih ada khi, ya, khi, ya, masih ada tafkhimnya di awal khi khibi ghaba ghibi nah, ada tebalnya karena huruf isti'la ya ghi ya. ghibi nah qaba qibi saza sizi bota ضيتي ضاذا ضيذي Nah, beda antara to dan ta. Ya, tebal tipisnya di antaranya, kemudian nafas mengalir dan tidak. Coba ulangi. To nafasnya jangan sampai terbawa keluar to ya tidak bo ya. kalau ta justru nafasnya keluar ta ti Nah, huruf to jangan sampai ada nafas tri tidak tri jangan tri ya ti nah itu wo ya tebal wo the dalam keadaan kasroh juga ya masih ada tebalnya wi wi di Bisa dibedakan ya dari suara kita tahu mana yang dha mana yang dzal ya. Coba ini huruf apa? Dhi, huruf apa ini? Dzal. Dhi. Oh ya. Dhada. Dhidi. Ayo, hasan. Nah, kemudian <clears throat> dari latihan ini kalau kita sudah mulai ya rutin kemudian dikembangkan ya dengan pelajaran ya kasroh juga ya, pelajaran 30 31 ya salah ya 31 dan 32 30 31 32 nah baik yang berikutnya pelajaran 33 ya pelajaran 33 kemudian 34 itu ya konsen pada eh, apa pada dhammah Cara mengkomahkan huruf adalah dengan apa? Dengan menghimpun bibir ke depan, ya. Dihimpun dan dimasukkan ke depan. Bu, ya. Bu, ju. Ya, sempurnakanlah pengucapan huruf yang domah dengan menghimpun bibir. Ja, ju. Ba, bu. a, Aba, ubu. عقعوق تماتم طنطون ذلذول ذول ظهرون mana yang huruf ta dan mana yang huruf to. Ini huruf apa ini? Tu. Ta. Tu. Tu. Tu. Mana yang huruf dal dan mana yang huruf wo? ya. Coba, ini huruf apa? Wu. Wu. Ya. Zu. Zu. Bedakan antara wu dan zu Ya. zu dan dhu. Dawaduwu. Dhayaduyu. Ja'aju'u. Sahasuhu. Sahasuhu. Soho. Bedakan sin dan sad ya. Su, ini apa ini? Su. Su. Su. Ya. Su. Ya. Jadi misalkan kita mengucapkan kalimat rasul ya, sinnya tipis rasulun ya. Baik. Bunyanun marsus ya, usus ya. Ya. Marsus, marusus marsus. Baik, berikutnya ghazaguzu. Ghazaguzu. Sya'a syu'u. Thara. Thuru. Thuru. Fakathuku. Ya. Huruf ra ketika dhammah ya dikatakan dalam ilmu tajwid uh, hukumnya harus ditebalkan uru gitu ya. kalau kita mungkin biasa menipiskan rok domah ya ru ya. baru ya, kan. nah huruf rok yang domah ya maka e, semestinya ditebalkan jadi bukan baru tapi baru ya. baru ru ya. ru ya demikian rus rusulun ya terusnya nah Nah, demikianlah pelajaran tentang dhammah. Selanjutnya, ya, pelajaran 34 juga masih tentang dhammah. Kemudian pada bagian berikutnya, halaman 43 ini tentang hamzah ya. Pernah kita singgung, hamzah pada asalnya itu bukan huruf yang ada bentuknya, namun dia ya dilafatkan. Sejak dulu ada lafadznya. Ya, kemudian eh, Eh, dahulu hamzah itu dalam wujud huruf-huruf alif atau wawu atau ya. ya. Kemudian sekarang ada simbol khusus huruf hamzah ya. Sehingga terkadang hamzah itu ada di atas alif atau di bawahnya, di atas wawu atau di atas ya atau di bawahnya ya. kadang pula hanya simbol saja nah maka itu semuanya hamzah dan semuanya dibaca dari makhraj pangkal tenggorokan a i u coba a i u a i u Kemudian pelajaran berikutnya 35 ya. 35 36. Nah. Baik. Pelajaran 35 tentang apa? ke mudzakarah akhir dari juz pertama ya. E, memuat semua huruf ya, kecuali alif tentunya dan semua harokat ya. Bagaimana memfathahnya, mengkasrohnya dan mentomahkan. Kemudian yang berikutnya, ini pelajaran 36 harusnya, 35 ini. Pelajaran ke-36, halaman 45, ini menghafal huruf-huruf Arabiyah, menghafal huruf-huruf Arabiyah. Baik, menghafal huruf-huruf Arabiyah. Jadi di sini kita ingin bukan hanya bisa membaca ketika berharokat ya, abata saja khadadha roza dan seterusnya namun kita juga perlu mengenal nama-namanya. Ya, coba sekarang kita baca huruf-huruf ini sesuai namanya. Alif. Ya, coba. Alif. Ini dibaca tanpa tanpa mad. Alif. Ba panjang. Lanjutkan. Jim. cara membacanya zai. Panjang dulu lalu di akhiri ya zai. Kemudian Baik, sebelumnya setelah bot ya po jangan diberi hamzah po panjang po ya jadi dalam lafat ya tidak ada hamzahnya. Walaupun kalau kita tuliskan ya secara imla mungkin ya. Ini namanya huruf taun ya, un baun, taun ya. Namun ketika kita melafatkan sebagai apa? sebagai huruf ya Qur'aniyah, maka kita baca hijaannya hanya huruf to sama alif. To ya dalam melafatkan mengeja hanya to ma'al alif. Allah ma'al alif ya. Jadi bunyinya lepas. To coba Allah. Ya, lanjutkan. Nah, hilangkan gunah pada wawu bukan nun tapi nun. Ya. Biasanya efek tidak sempurnanya dhammah mengakibatkan apa? Suara gunanya ya masih terbawa ke huruf wawu. Nun ya. Tapi kalau sempurna dhammahnya nun ya. Coba nun. Lagi nun. Ya, bandingkan nun eh, ada gunanya. Nun ya. Nun. Nah, berikutnya Waw. Ya, setelah nun apa? Waw. Lalu ha. Ya, huruf ya. Ya. Terkadang tidak ada titiknya. Di Hamzah bukan Hamzah. Ya. Nah, kalau ini lagi manggil anaknya ya. Hamzah. Ini huruf Hamzah ya. Hamzah. Dan kalau nama orang itu pakai ha Hamzah. Ya. Nah, ini Hamzah. Hamzah. Nah, ya, Selesai pelajaran jus, uh, eh, jus pertama. Baik, istirahat sebentar ya. Soalnya sudah selesai belum? Mari dia, sudah di kopi? Sudah. Gimana? Insyaallah eh, Baik, istirahat sebentar. Istirahat 10 menit ya.